Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir tadi kita bahas hadis tentang uh, baju besi Nabi yang digadaikan di tempat orang Yahudi. Kenapa Nabi uh, gadaikan ke, dengan orang Yahudi? Padahal sahabat banyak. Maka di Mawahib dunia disampaikan, eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih berinteraksi dengan orang Yahudi dan menggadaikan sehingga menggadaikan ya, barangnya dan harta yang di tempat Yahudi tanpa ya, memilih untuk berinteraksi dengan sahabat libayani jawazi muamalatil Yahud Ya, fungsinya dan tujuannya untuk menjelaskan bolehnya interaksi jual beli dengan orang Yahudi. Menjelaskan bolehnya gadai karena utang meskipun tidak dalam kondisi bepergian. Wali anna sahabat radhiyallahu anhum la ya'khuduna minhu rahnan. Dan seandainya Nabi uh, utangnya sama sahabat, utang gantungnya sama sahabat, nggak akan ada yang e, minta jaminan sama Nabi. Bahkan walayataqadawna min husamanan tidak akan ada yang nagih e, harganya. Tidak akan ada yang nagih harganya. Nanti semuanya akan mengatakan wahai Nabi itu hadiah untukmu. Selesai. Fa'adala ilal Yahudi ilal Yahudi lidhalika. Maka Nabi meninggalkan sahabat memilih untuk dengan orang Yahudi karena alasan di atas. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya, selanjutnya hadis yang ke-334 dari Yazid ibn Aban dari Anas bin Malik radhiallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik haji ala rahlin rasin dengan menggunakan pelana yang rasin yaitu al-bali wal qadim yang jelek wa alaihi dan padanya terdapat kotifah kain yang nilainya tidaklah senilai dengan empat dirham. Nabi mengatakan, Ya Allah, jadikanlah ini haji yang tidak ada riak di dalamnya, tidak pula ada di dalamnya sum'ah. Di sini juga dia belum baca. yang Sana yang ta'if karena ada karena kelemahan Arabi Ibn Sobih. Demikian juga gurunya. Dan hadis ini memiliki syahid penguat dari jalur Ibnu Abbas. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam keadaan naik rahal, naik pelana onta, menunggangi onta. Rahal artinya pelana yang diletakkan di atas punggung onta supaya diduduki oleh orang yang numpak onta. Ras artinya al-bali, yang hancur atau yang jelek, wal qadim karena sudah lama dan kuno. Dan Nabi dan memiliki kotifah, kotifah kain lahu hadabun yang memiliki hadab ya. hadab itu artinya eh, apa benang yang ya, benang yang kata orang Jawa ting kliwir kliwir on ya. kain segi empat lahu hadabun yang pinggirnya ya, itu benangnya dibiarkan demikian saja Ja'alaha dan kain ini diletakkan di atas rahal. Itu semua tidaklah senilai dengan empat dirham. Ini menunjukkan kesederhanaan dan ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi telah ihlal, telah membaca talbiyah di miqat, Nabi berdoa dengan doa yang agung ini, ya Allah jadikanlah ini haji yang tidak ada riak dan sum'ah di dalamnya. Maka di sini terdapat permohonan kepada Allah taufik untuk bisa ikhlas. Dan Allah adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Dan Allah tidaklah menerima amal kecuali yang ikhlas karena mengharap wajahnya. Maka siapa menyekutukan bersama Allah dengan yang lainnya, Allah akan tinggalkan dia bersama sekutunya. Siapa yang meningkat dengan hajinya pujian manusia atau sanjungan manusia, maka hajinya tidak akan diterima. Siapa yang pamer kepada manusia, Allah akan memperlihatkan, memamerkan kejelekannya. Waman sama dan siapa yang mendengarkan kebaikannya dan amalnya, sama Allah biu, maka Allah akan perdengarkan kejelekannya. Maka menjadi kewajiban hamba untuk berjihad melawan dirinya untuk menjadi riak dan sum'ah. Catatan kaki dan di antara musibah besar yang dijumpai di zaman ini yang memiliki yang musibah ini memiliki asaran pengaruh dalam al-ikhlal bil ikhlas, merusak keikhlasan adalah apa yang dilakukan oleh sejumlah jamaah haji dan jamaah umrah berupa foto-foto kenangan min iltiqat yaitu menjepret aswar at-tizkariyah foto-foto kenangan ya, kenangan tentang untuk diri mereka film masyair di tempat-tempat Eh, pelaksanaan ibadah haji ataukah umroh. Tujuannya apa foto-foto kenangan tersebut nanti ketika pulang ke tanah air akan dipertontonkan pada orang lain. Ini loh, saya di sini, di sini. Ya, demikian beliau katakan sebelum ada medsos. Ya, ya, setelah ada medsos tidak perlu ya, mempertontonkan pada orang lain tinggal diupload di medsos. Sampai-sampai sebagiannya mengangkat kedua tangannya seperti orang yang berdoa ketika sudah dijepret kemudian dia turunkan tangannya. karena itu cuma ambil posisi doa bohong-bohongan. Ya, kemudian dari Humaid dari Anas bin Malik Anas mengatakan tidaklah ada seseorang yang lebih ya, ahabba ilahi yang lebih dicintai oleh oleh para sahabat dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka para sahabat jika melihat Nabi mereka tidak berdiri menghormati Nabi karena mereka mengetahui kalau Nabi tidak menyukainya. Penjelasannya dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang kedudukan Nabi di hati para sahabat radhiallahu anhum. Maka adalah Nabi itu lebih mereka cintai daripada diri mereka sendiri, harta bahkan seluruh manusia. Dan jika mereka melihat Nabi, mereka tidak berdiri karena mereka tahu kalau Nabi tidak suka. Karena mencintai Nabi mengharuskan taat pada Nabi dan mencintai Nabi cintai. Adapun menyelisih perintah Nabi dengan klaim mencintainya, maka itu bukanlah cinta sedikit pun. Tidakkah Anda lihat para sahabat Nabi radhiallahu anhum tidak ada satupun yang lebih mereka cintai dibandingkan Nabi. Wahyibuna dan mereka ingin berdiri menghormati Nabi jika melihat Nabi. Akan tapi mereka tidak melakukan hal tersebut karena mereka mengetahui bahasanya kekasihnya tidak menyukainya. Maka tindakan ini namanya terkontrol dalam cinta. dan hanya dengan keadaan orang-orang yang punya cinta tanpa kendali dan kontrol. Maka kaifa, kaifa bagaimana annahum bahasanya mereka masuk dalam tempat-tempat tergelincir yang berbahaya dan banyak bid'ah yang mereka lakukan dengan anggapan bahasanya itu mewujudkan rasa cinta yaitu tamamul wafa dan itu setia yang sempurna pada itu bukanlah cinta dan kesetiaan al wafa itu setia fi sedikit pun Eh, namun perlu diketahui bahasanya kalau Al Imam Nawawi itu menganjurkan eh, berdiri menghormati orang yang istimewa. Beliau punya buku judulnya At-Talkhis At fi Ikram bil Qiyam Lidawil Fadl. Maka gimana eh, semacam Nawawi mendudukkan hadis ini? Maka di Mahyola dunia disampaikan, Nabi tidak suka berdiri. Dan Nabi tidak menyukainya karena ketawaduan dan kasih yang sama umatnya khawatir mereka akan terjumus dalam fitnah jika berlebihan dalam mengagungkan Nabi. Namun Nabi tidaklah membenci sebagian sahabat berdiri menghormati yang lain. Oleh karena itu, maka Nabi mengatakan, Kumuli sayyidikum, Berdirilah kalian untuk atau menyambut tuanmu yaitu Sa'ad bin Mu'ad pemimpin Aus. Maka Nabi memerintahkan mereka untuk melakukan berdiri karena itu adalah hak e, hak orang yang mulia. Sedangkan Nabi membenci sahabat berdiri untuk beliau karena itu hak Nabi dan Nabi meninggalkan haknya karena ketawaduan. Inilah alasan eh, penata fikih syafi'iyah yang menganjurkan berdiri untuk dawil fadl yaitu al-imam an-nawawi rahimallahu ta'ala. Nah, kemudian Ya, maka berdiri menghormati orang yang datang ya, satu hal yang diperselisihkan ulama hukumnya kita jumpai Imam Nawawi termasuk yang membolehkannya. Ya, berdiri diam di tempat menghormati orang yang datang. Namun pendapat yang uh, lebih tepat sebagaimana uh, insya Allah adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Zaimin rahimahullah taala yang mengatakan hukumnya makruh dan makruh itu hilang jika ada hajat dan diantara hajat adalah khawatir dituduh tidak uh, menghargai, tidak menghormati dan yang lain. Kemudian uh, Hadasana Jumai' ibn Umair ibn Abdurrahman al-Ijli kal amba'ana telah memberitakan kepada kami seorang dari Bani Tamim dari keturunan Abu Hala yang Abu Hala ini adalah suaminya Khadijah sang keturunan namanya Abu Abdullah dari Ibnu Abi Hala anaknya Abu Hala dari Al Hasan bin Ali aku bertanya pada bibiku Hindun ibn Abi Hala dan dia adalah seorang yang wasofan sangat pintar menyampaikan deskripsi tentang keindahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku suka dia gambarkan untukku sedikit darinya. Maka kemudian beliau Ibnu Abi Khalah ini menyampaikan apa yang dia sampaikan dalam kalimat yang panjang. Yang hadisnya telah di, kita bahas, pernah kita bahas di depan. Hadis yang ke-8. Kita langsung lihat penjelasannya. Maka hadis ini adalah bagian dari hadis Indut Ibn Abi Halah dan telah lewat kutipannya. Dan adalah hadis yang panjang sekali. Uh, penulis Imam Tirmidzi membaginya ke dalam beberapa tempat dalam kitabnya ini. Dan adalah hadis yang baik sanatnya sebagaimana telah dijelaskan. Akan tapi deskripsi yang disebutkan di sini banyak darinya memiliki penguat yang sahih, yang kuat. Fadzakar al-hadis beliau sebutkan hadis lengkap dengan panjangnya. Ini mengisyarat ke isyarat dari Imam Tirmidzi panjangnya hadis ini. Wa anau taki mawadi' minhu dan sebenarnya uh, eh, at tirmidhi itu memilih-milih sejumlah tempat dari hadis ini, sejumlah uh, beberapa bagian dari hadis ini sesuai dengan bab yang dibuat oleh at tirmidhi Al-Hasan mengatakan aku simpan hal tersebut kepada sehingga tidak aku sampaikan pada Husain selama beberapa waktu lamanya. Artinya dia tidak kabarkan pada saudaranya Husain tentang pertanyaannya kepada Hindun tentang deskripsi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku sampaikan kepadanya, ternyata aku jumpai dia telah mendahuluiku. Ternyata aku jumpai bahasanya Husain telah mendahuluiku dalam pertanyaan ini. lantas aku bertanya kepadanya, Ya, maka dia bertanya kepadanya tentang apa yang aku tanyakan dan sebagian naskah ya, apa yang ditanyakan oleh ab, ayahku Ali bin Abi Thalib tentang uh, masuknya Nabi, keluarnya Nabi, modelnya Nabi, maka beliau tidak biarkan satu pun kecuali dijelaskan. Uh, artinya Anal Husain bahasanya Al Husain Zada memberikan tambahan, bahasa yang dia bertanya kepada Ali tentang uh, masuknya Nabi ke dalam rumah, apa yang Nabi lakukan jika masuk ke dalam rumah, dan bagaimanakah membagi waktunya di rumah, bagaimanakah interaksinya dengan keluarganya dan akhlaknya dengan keluarganya, dan bertanya tentang keluar dari rumah, berjumpa dengan manusia bagaimanakah interaksi dengan manusia dan bergaul dengan manusia dan bertanya kepadanya tentang bentuk fisik Nabi, sifati gambarannya dan bentuk uh, duduknya bersama banyak orang. Maka di sana disebutkan ida awat jika beliau telah mengambil tempat di tempatnya, yaitu masuk ke dalam rumah. Maka Nabi bagi kegiatan beliau di dalam rumah menjadi tiga bagian. Artinya ketika Nabi masuk ke dalam rumah maka Nabi bagi waktu beliau selama di rumah menjadi tiga bagian. Satu bagian untuk Allah. Artinya Nabi totalitas di waktu itu untuk ibadah, sholat dan tahajud. Satu bagian untuk istri. Nabi jadikan waktu tersebut untuk gaul dengan istri, menyenangkan istri, ngobrol dengan istri. Dan satu bagian untuk diri sendiri. Semua banyak kemudian beliau jelaskan apa yang beliau lakukan dalam bagian ini, yaitu untuk dirinya. Beliau katakan, kemudian beliau bagi bagiannya antara dia dengan manusia. Artinya, beliau bisa menyambut di waktu ini, menyaktihi orang-orang yang datang untuk bertanya dan keperluan. Ya, fayaruddu dhalika bil khasa alal amah. Yeah. maka eh, kembalilah dia dengan orang-orang terpelajar alal amah untuk orang-orang awam yakni artinya bagian ini yang itu untuk diri Nabi maka termasuk di dalamnya para sahabat-sahabat yang istimewa atau eh, khawasu ashabi murid-murid yang istimewa yang bertanya pada Ibnu Mas'ud dan belajar langsung pada pada Ibnu Mas'ud Sumahadal ladhi ya'khudunakum dan orang yang ya, mengambilnya dari Nabi kemudian menyampaikannya kepada banyak orang. Dan mereka tidak menyimpannya sedikit pun. Artinya ketika mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi memberikan jawaban, mereka tidaklah menyembunyikannya sedikit pun. Eh, dan adalah dari uh, sikap Nabi di bagian yang untuk umat. Artinya yang di bagian dikhususkan untuk umat dan manusia. Maka beliau mengutamakan orang-orang istimewa. Yaitu mengutamakan orang-orang punya kedudukan, ketinggian dalam agama dan fikih. Dengan izinnya, Wakasmu dan pembagian Nabi itu sesuai dengan ya, kelebihan mereka dalam agama. Maka Nabi membagi sesuai dengan kadar keunggulan mereka dalam agama dari sisi ilmu, amal, dan belajarnya. Fitinilah belajarnya tentang Allah. Maka ada orang yang punya hajat, orang yang punya dua hajat, ada yang orang punya banyak hajat. Hajat di sini adalah hajat mereka dalam perkara agama dan belajarnya mereka dalam masalah agama. Walidah oleh karena itu maka lanjutannya fayatasaggal bihim maka hendaklah dia bersibuk-sibuk dengan mereka taftilan dengan memberikan kebaikan dan pengajaran dan Allah dia sibukkan mereka dalam hal yang memperbaiki umat artinya memenuhi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat untuk umat untuk dirinya dan untuk umat secara umum min Musa, min Musa alatim dari uh, bertanya kepada mereka dan mengkabarkan kepada mereka tentang apa yang sepatutnya. Artinya ya, Nabi ajari mereka tentang agama, Nabi bimbing dan Nabi tunjuki. Dan Nabi katakan, tidaklah yang asyahid yang menghadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Artinya yang hadir di dekat beliau yaitu murid-murid dekatnya dan orang yang belajar dari beliau mengambil ilmu langsung dari beliau itu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir di majelis beliau. wahat riwayat tidak ini memperjelas apa yang telah lewat. Maka ya rutu dalika bil khasah al amma. Maka itu jadi ya, dikembalikan oleh seorang yang terpelajar kepada banyak orang. Wa ablighuni sampaikan padaku hajat orang-orang yang tidak mampu disampaikan hajatnya. Artinya kabarkan padaku bihajati man lam yaqdir ikhbari bihi, biha. Kabarkan padaku tentang kebutuhan orang yang dia tidak mampu memberi kabar kepadaku tentang kebutuhannya boleh jadi karena rasa malu, rasa takut atau yang lain. Karena orang yang menyampaikan pada penguasa hajat rakyat yang tidaklah mampu disampaikan, maka Allah akan tegurkah, Allah akan kuatkan dua telapak tangannya pada hari kiamat. Ini eh, balasan baginya karena ala isani linnas eh, berbuat baik kepada manusia dengan menyampaikan hajat-hajat mereka kepada penguasa. La yudhkaru inda ila bidzalika illa dzalika tidaklah tercatat di sisinya kecuali hal itu. Yaitu duduk-duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tercatat. Wa la yaqbalu min ahadin ghairahu dan dia tidaklah menerima dari seorang pun selainnya. Artinya tidaklah menerima dari seorang pun selain ini. Maka majelis-majelis beliau terjaga atau kemudian pen, e, dijaga dalam ilmu fikih faedah dan fikih tentang agama Allah. Kemudian beliau menggambarkan tentang keadaan orang-orang yang masuk menemui Nabi dari kalangan para sahabat. Dia katakan mereka masuk ruwadan sedikit demi sedikit Ya, ra'idul kaum, it, ra'idul kaum jamaknya rawat, artinya orang yang mendahului mereka untuk bisa melihat ya, mawadi al-kali ya, tentang tempat-tempat yang ada rumputnya, wal ghais dan yang banyak rumputnya. Kemudian baru datang dan ngabari kawan-kawannya. Itu ra'id, jamaknya rawat, itu makna asalnya adalah uh, penggembala yang dikirim untuk melihat di manakah Eh, tempat rumput yang bagus. Yeah. Maka beliau gambarkan tentang uh, kedatangan kemudian sahabat-sahabat Nabi yang yeah, yang khawas yang demikian istimewanya. Mereka masuk kepada Nabi digambarkan bahasanya mereka seperti para pemimpin. wala yaftarikuna dan mereka tidaklah berpisah ila kecuali andawaqin karena rasa artinya mereka tidaklah keluar dari sisi Nabi kecuali karena zawaq karena merasakan yang dimaksud merasakan adalah ilmu dan kebaikan maka mereka tidaklah keluar kecuali dalam keadaan mereka telah mendapatkan ilmu dan pengetahuan khujuna adilatan yakni alal khairi dan mereka pun keluar sebagai penunjuk jalan, ya, menunjukkan dalam kebaikan, yaitu hudatan muallimin, menebar hidayah, pengajar, wa mursidin dan pembimbing. Dan masih panjang ya, hadis tersebut demikian